Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berjumpa dalam kajian streaming kita melanjutkan pembahasan kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala pada malam hari ini, malam Sabtu, pada tanggal 10 Syaban, tahun 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 3 April tahun 2020. Dan kita memasuki bab yang kesembilan Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala al Al-Tasih Bab yang kesembilan Fi bayani tafawuti darajati sabri Menjelaskan tentang bertingkat-tingkatnya Kesabaran itu Bahwa tingkatan kesabaran ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh beliau bahwa sabar itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada sabar yang sifatnya ikhtiari, ada pula sabar yang sifatnya ittirari sabar yang sifatnya pilihan. Sabar yang sifatnya pilihan. Yang disebut ikhtiar. Kata ikhtiar, saya kira ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan kita berikhtiar. Maksudnya bahwa kita memiliki pilihan untuk melakukan sebuah tindakan. Adapun ittirari adalah sesuatu yang tidak ada pilihan. Sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi hambanya yang hamba tersebut tidak bisa memilih Apakah dia memilih yang ini atau memilih yang itu? Jadi ini dua jenis kesabaran. Sabar ittirari dan sabar ikhtiari. Sabar ikhtiari seperti seseorang menegakkan syariat, melakukan kewajiban dia bisa memilih apakah dia mengerjakan kewajiban yang ditetapkan di dalam syariat atau tidak. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar ittirari yaitu sabar yang dia tidak punya pilihan seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sakit atau ketika dia mendapatkan sebuah kecelakaan, musibah. Nah, manakah di antara dua jenis sabar ini yang lebih afdal, yang lebih sempurna? Kata beliau, al-ikhtiyari akmal minal ittirari. Sabar ikhtiar itu lebih afdal, lebih sempurna daripada sabar ittirar sabar terpaksa. Ya sudah, terpaksa harus bersabar. Karena sabar yang sifatnya terpaksa, yang seorang tidak diberi pilihan, itu bisa dilakukan oleh siapa saja dari manusia ini. Bahkan terhadap orang-orang yang mereka ketika dalam kondisi ikhtiar tidak memiliki kesabaran. Tapi ketika ikhtiar dia bisa bersabar. Siapa saja bisa melakukan. Beda halnya dengan sabar ikhtiar. Sabar pilihan. Ketika dia memilih jalan yang terbaik. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tidak semua orang yang bisa memiliki kesabaran untuk menjalankan itu. kecuali hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, kana sabru Yusuf As-Siddiq عليه السلام عن مطاوعته امرأة العزيز وصبره على ما ناله من ذلك من الحبس والمكروه أعظم من صبره min ikhwatihi lamma alqauhu fil jub wa farraqu bainahu wa bain abihi wa ba'uhu bai'al abid. Oleh karena itu kata beliau, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau enggan untuk mengikuti ajakan istri dari Al-Aziz yang memeliharanya selama ini. Ketika Imra'atul Aziz mengetahuinya, mengetahui bahwa suaminya pergi keluar rumah dan tidak ada seorang pun yang berada di dalam istana tersebut kecuali dia dengan Yusuf alaihissalam. Maka dia ingin menggoda Nabi Allah Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan zina. Nah di situ ada pilihan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada pilihan apakah dia mengikuti ajakan tersebut berarti dia terjatuh dalam kemaksiatan atau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia takut kepada Allah dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu kesabaran yang berat diajak oleh seorang wanita yang memiliki kecantikan dari keturunan yang terhormat dalam kondisi khalwat, sepi, tidak ada seorang pun yang melihat. Akan tetapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersabar untuk tetap taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ketika beliau menyebutkan tentang tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki paras kecantikan dan dari keturunan yang terhormat. Punya kedudukan. Lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sabar ikhtiar. Demikian pula kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam tentang apa yang beliau rasakan ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara. Itu juga sabar pilihan. Mengikuti permintaan dari wanita tersebut, Imratul Aziz, atau masuk penjara. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Difitnah. Maka Nabi Yusuf AS mengatakan, Asijinu ahabbu ilai. Penjara lebih aku sukai. Itu sabar ikhtiari. Kata beliau, sabar ikhtiari yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ini itu jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih sempurna daripada kesabaran beliau dalam menyikapi saudara-saudara beliau yang memperlakukan beliau ketika Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur lalu kemudian dijual seperti dijualnya hamba sahaya. Dia tidak bisa memilih ketika itu. Saudara-saudaranya telah memperlakukan dia demikian. Lalu mereka melaporkan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala. Padahal dilempar ke dalam eh, sumur. Setelah itu dijual. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah sabar ikhtiari itu lebih afdal. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada sabar terhadap apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan Allah Jalla wa'ala. Wa minas sabri thani إن شاء الله سبحانه لهما أنشأه من العز والرفعة والملك والتمكين في الأرض dan dari kesabaran yang kedua di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang yang senantiasa memiliki kesabaran tersebut maka Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya keagungan kemuliaan diangkatnya kedudukan dan derajatnya di muka bumi ini. Allah Azza wa Jal memberi kemuliaan kepada mereka dengan kesabaran yang mereka lakukan di dalam berdakwah sabar di dalam menghadapi umatnya sabar dalam merasakan berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Dan ini adalah merupakan sabar ittirari yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Seperti sabarnya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam, sabarnya Nabi Musa alaihi salam, sabarnya Nabi Nuh sabarnya Isa al-Masih dan sabarnya khatamul anbiya wa sayyidu waladi Adam Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki kesabaran di dalam menghadapi cobaan, di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah dalam berjihad melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan sabar ittirar itu lebih rendah bukan berarti rendah, bukan berarti ringan. Karena kita mengetahui bahwa kesabaran para nabi mereka bersabar setelah mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semakin tinggi tingkat keimanan seorang muslim, maka semakin berat cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Cobaan yang paling berat dirasakan dari kalangan manusia adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya yubtala ar-rajul ala hasabi dini. Seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan keimanannya. Fa in kana fi dinihi salba ishtadda bala'uh. Kalau di dalam keimanannya itu memiliki kekuatan maka berat pula cobaan. Apabila seorang menghadapinya dengan kesabaran maka dia akan meraih kemuliaan seperti yang telah diraih oleh lima rasul ini. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Nuh, Al-Masih alaihi salam dan Rasulullah alaihi wassalatu Salam. Oleh karena itu, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, maka Allah Jalla wa'ala menyebut mereka dengan sebutan ulul azmi. Ulul azmi, orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, kesabaran tingkat tinggi. Mereka ini, lima rasul ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah azza wajalla agar bersabar seperti sabarnya mereka. Dalam firman Allah Azza wa Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Sabarlah kamu seperti bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Siapa ulul azmi dari kalangan para rasul itu? Mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ash-Shura ayat yang ke-13 Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah Azza wa Jal telah menetapkan syariat untuk kalian dari agama ini sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang kami wahyukan kepadamu yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Jadi lima rasul yang mereka disebut sebagai ulul azmi di dalam ayat ini. Dan mereka pula yang disebutkan dalam suratul Ahzab pada ayat yang ketujuh. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا dan ketika kami telah mengambil perjanjian dari kalangan para nabi dan darimu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari Nuh Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang berat. Mithaqan ghalidha. Jadi lima rasul ini dikhususkan penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah para pemuka rasul yang memiliki kesabaran yang tinggi di dalam menghadapi cobaan, merasakan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jal melarang untuk menyerupai sahibul hut, yaitu Dhunnun, Yunus alaihissalam. Karena beliau tidak mampu bersabar seperti bersabarnya lima rasul tadi, ulul azmi minar rusul itu tadi dalam suratul qalam ayat yang ke-48 Allah Jalla wa'ala berfirman fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa magdhum bersabarlah engkau menanti hukum dari Rabbmu dan jangan engkau seperti sahibil hut jangan engkau seperti sahibul hut Al-Hud itu ikan. Sahibul Hud karena beliau masuk ke dalam perut ikan. Zinnun. Nabiullah Yunus AS. Jangan kamu seperti dia. Iznada ketika dia berdoa kepada Allah. Wahuwa maghzum dalam keadaan dia menahan amarahnya. Dia menahan amarahnya. Karena dia merasa dia telah mendakwahi kaumnya sekian lama akan tapi kaumnya juga tidak mengikuti ajakannya yang menyebabkan beliau lari meninggalkan kaumnya lalu Allah Subhanahu wa taala mengujinya ketika beliau lari kaumnya masuk Islam kaumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus telah pergi maka Allah Azza wa ta'ala menguji beliau dalam perjalanan yang menyebabkan beliau pun uh, terjun, ya, meninggalkan kapal, lalu kemudian beliau pun ditelan oleh ikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kamu bersabar eh, melakukan seperti sahibul hud, seperti Nabi Allah Yunus. Ya. Yang tidak memiliki kesabaran seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watu akhi dhinnun idh da'a biha fi batnil hut ma da'a biha makrubun illa farrajallahu anhu doanya saudaraku Dhinnun Yunus alaihissalam ketika beliau berdoa sementara beliau berada di dalam perut ikan yang tidaklah seorang berdoa dengan doa tersebut Tidaklah seorang dalam keadaan kesulitan berdoa dengan doa itu melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kesulitan itu darinya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Tauhid. Itulah doa yang menyelamatkan Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang zalim. Baca zikir ini. Baca doa ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah seseorang berdoa dengan doa ini dalam keadaan dia merasa kesulitan, dia mendapatkan kesulitan sesuatu yang berat, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan kesulitan itu darinya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala jangan kamu seperti Nabi Yunus alaihissalam dalam hal tidak sabarnya beliau yang menyebabkan beliau marah kepada kaumnya lalu beliau meninggalkan kaumnya itu yang dimaksud bukan yang dimaksud di sini larangan menyerupai Nabi Yunus dalam hal doa beliau tidak doanya dianjurkan Doanya dianjurkan dan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Dan perlu diketahui bahwa Ketika seseorang mengalami cobaan, ujian, dalam perjalanan hidupnya, di dalam dakwahnya, di dalam keimanannya, lalu dia mengeluhkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah menghilangkan sifat kesabaran seorang sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Mengeluhkan sesuatu kepada Allah itu tidak menunjukkan hilangnya kesabaran. Sebagaimana Ayub alaihissalam Allah azza wajalla menyifatinya sebagai hamba yang bersabar. Inna wajadnahu sabiran. Kami mendapatinya sebagai hamba yang bersabar. Dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jal perkataan Ayyub. Massaniya dhur wa antarhamur rahimin kemudaratan telah menyentuhku. Aku mengalami sesuatu yang memudaratkan diriku. Dan engkau ya Allah yang paling rahmah. Maka beliau mengeluhkan kepada Allah. Demikian pula Ya'qub alaihissalam. Beliau mengatakan, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku, duka citaku kepada Allah. Demikian pula Nabi Allah Musa alaihissalam beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Kepadamu lah ya Allah aku mengeluhkan kelemahanku dan sedikitnya kemampuanku. Maka mengeluhkan sesuatu kepada Allah itu tidaklah menafikan kesabaran. Bahkan Allah Azza wa Jal mencintai hambanya yang senantiasa mengeluh kepadanya. Mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah jalla waala. Kata beliau bal i'radu 'abdihi anis syakwa ila ghairihi jumlatan wa ja'ala syakwa ilaihi wahdah huwa Bahkan berpalingnya seorang hamba untuk mengeluh kepada selain Allah lalu dia menjadikan keluhannya semata-mata hanya kepada Allah itulah kesabaran. Itulah kesabaran. Ketika seorang hanya mengeluh kepada Allah, tidak kepada makhluk. Allah Azza wa jalla menguji hambanya agar kemudian Allah mendengarkan keluhan dari hamba tersebut, ketundukan hamba itu dan doa hamba itu kepadanya. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala mencela orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah, tidak bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan cobaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un." Kami menyiksa mereka disebabkan karena mereka tidak tunduk. Tidak berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada apa yang telah disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar seperti bersabarnya ulul azmi. Kesabaran ulul azmi itu mencakup dua hal, ittirari dan ikhtiari. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersabar di dalam menjalani hukum dari Allah Subhanahu wa taala, ikhtiaran. Mereka sabar di dalam berdakwah, mereka sabar dalam berjihad, mereka sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kesabaran yang paling sempurna. Sabaran yang paling sempurna. Lalu apabila ada pertanyaan, lalu dari tiga jenis kesabaran. Tiga jenis kesabaran. As-sabru alal ma'mur. Sabar di dalam menjalankan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Dan sabar dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih afdal dari tiga jenis kesabaran ini? Kata beliau, as-sabrul muta'alliqu bit taklif wa huwa al-amru والنهي أفضل من الصبر على مجرد القدر bersabar di dalam mengamalkan hukum-hukum taklif beban yang Allah berikan berupa syariat yaitu perintah dan larangan itu lebih utama, lebih afdal daripada sabar menghadapi takdir. Karena sabar dalam menghadapi takdir bisa dilakukan oleh yang saleh dan yang fajir, yang mukmin dan yang kafir. Berbeda halnya dengan as-sabru alal awamir wan nawahi, sabar di dalam menegakkan perintah dan larangan. Ini sabar lebih sempurna. Lalu terjadi lagi perselisihan. Lalu, mana yang lebih afdal? As-sabru alal ma'mur atau as-sabru anil mahzur. Sabar dalam menjalankan ketaatan atau sabar dalam meninggalkan maksiat. Mana di antara dua jenis kesabaran ini yang lebih afdal? Nah, di sini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan di sini Ibnu Qayyim rahimahullah Eh, menyebutkan alasan masing-masing dari dua pendapat ini. Sebagian mengatakan sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih afdal. Ada lagi yang mengatakan sabar dalam menjalankan ketatan itu lebih afdal. Lalu beliau masing-masing menyebutkan alasan dari setiap pendapat ini panjang sekali dan saya tidak ingin menyebutkan secara rinci karena ini panjang beliau terangkan. Namun pada akhirnya setelah beliau menyebutkan masing-masing pendapat beliau sampai kepada kesimpulan bahwa bersabar di dalam menjalankan ketaatan itu lebih afdal daripada sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan beliau menyebutkan 20 alasan dalam hal ini. Panjang sekali penjelasan beliau. Lalu beliau mengatakan فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ أَفْضَلِ fasabru alaihi afdalu anwa'is sabr. Maka apabila telah jelas bagimu bahwa melakukan perintah syariat, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya itu lebih afdal, maka bersabar di dalam menjalankan perintah itu adalah kesabaran yang paling utama. Wabihi yasuhlu alaihi sabru anil mahdur wa sabru alal maqdur. Apabila seorang telah bersabar untuk menjalankan perintah, itu akan memberi kemudahan baginya untuk bersabar dalam meninggalkan maksiat dan bersabar di dalam menghadapi takdir. Allah Azza wa berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan kemungkaran. Apabila engkau salat, membenarkan salatmu, engkau melakukannya dengan penuh kekhusyuan, merendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mencegah kamu dari melakukan kemaksiatan. Kata beliau, ketika engkau melakukan kesabaran yang paling tinggi, maka itu akan membawamu untuk memiliki kemampuan untuk bersabar terhadap jenis kesabaran yang lebih rendah. Yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan sabar di dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. والله تعالى عالم بالصواب وآخر دعوانا الحمد رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته